Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah sanallahu iyyakum. Kemudian di antara sebab-sebab kebahagiaan atau hal-hal yang bisa ditempuh oleh seorang untuk meraih kebahagiaan dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman dan tenang tenang hati mereka karena berzikir kepada Allah ketahuilah dengan mengingat Allah akan tenang hati-hati ini. Ini perkara ibadah yang ringan. Tetapi banyak orang tidak mengerjakannya. Antum lagi bawa mobil, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil direnungkan maknanya subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah segala nikmat yang Allah berikan kepadaku. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Kenapa kita malas berzikir? Pahalanya banyak sekali lah. Di antara bentuk zikir mengingat Allah adalah baca Al-Qur'an. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'u lima fis sudur. Wahai manusia telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian wa syifaa'u lima sudur dan obat bagi penyakit hati kalian. Baca Al-Qur'an juga menenangkan hati, menghilangkan stres ya, mendatangkan kebahagiaan. Baca Al-Qur'an, bikin jadwal. Nah, jadi masalah, bikin jadwal bagus, membantu. Satu hari misalnya satu halaman. Kalau lebih lebih, lebih rajin lagi dua halaman lebih rajin lagi seperempat juz bikin jadwal makanya di antara doa penghilang kesedihan anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi ya allah aku minta kepada engkau agar menjadikan al-qur'an sebagai penyejuk hati kita wa nura sadri dan cahaya bagi dada kita wa jala'a huzni dan menghilangkan kesedihan kita wa dhahaba ghammi dan menghilangkan kegelisahan kita Dengan apa? Dengan Al-Qur'an syifa lima fis sudur. Ikhwani fillah sanallahu Di antara hal-hal yang bisa membawakan kebahagiaan adalah mujalasatu salihin. Bergaul dengan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang kalau kita lihat mengingatkan kita kepada akhirat. Orang-orang yang kalau kita salah menegur kita. Orang-orang yang tatkala melihat kita maka dia berusaha ingin kita mendapatkan kebaikan memberikan ujangan kepada kita, menasihati kita, memotivasi kita untuk beramal soleh. Ini orang-orang yang mengingatkan kita kepada akhirat dan mendatangkan kebahagiaan. Cari teman-teman yang soleh. Jangan sembarang bergaul. Karena kalau kita salah bergaul, akhirnya yang masuk dalam benak kita adalah sesuai dengan apa yang sering digeluti oleh teman kita itu. Ada orang yang kalau kita lihat, baru lihat penampilannya sudah ingat akhirat. Masya Allah orang ini. Orangnya zuhud. Orangnya demikian, rajin ibadah, sholatnya indah Orangnya tawadhu. Orang seperti ini kalau kita lihat, ini harus kita jadikan teman orang seperti ini. Cari orang-orang seperti ini. Kalau sudah berteman dengan dia lazimi, jadilah teman yang baik baginya. Sehingga dia betah berteman dengan antum. Ada orang yang kalau kita lihat ingat maksiat. Orang ini kita lihat ingat maksiat terus. Kerjanya gibah melulu. Menceritakan si pulang, si pulang mencari kejelekan-kejelekan saudaranya. Orang seperti ini akan berikan kemudaratan dan merusak hati hati kita. Ikhwani fillah Allah wa kita lanjutkan. Di antara hal-hal yang bisa membawakan kebahagiaan berusaha membersihkan hati di antaranya dengan memaafkan saudara yang bersalah. Menghilangkan hasad, menghilangkan hil, dengki dari hati kita. Ini perkara yang sangat penting, luar biasa. Berusaha agar hati kita ini lapang, tidak ada kotorannya, tidak dengki sama orang lain, tidak hasad sama orang lain. Orang yang diberikan hati seperti ini telah diberikan anugerah yang luar biasa. Dia mau tidur tidak ada rasa jengkel sama orang lain. Tidur pulas tenang. Orang ini bahagia. Jantung kita ini kecil ya kalau kita isi dengan berbagai macam penyakit ya, ada hasadnya, ada dengkinya, ada jengkelnya, ada marahnya, ada repot. Harus kita bersihkan. Sampai-sampai dalam hadis yang lemah, kata para ulama hadisnya lemah, yang lemah tapi maknanya benar. Rasulullah SAW mengatakan maknanya Jangan kau ceritakan keburukan orang lain kepadaku. Saya ingin keluar dari rumahku dalam keadaan salimus sadar, dalam keadaan hatiku dadaku lapang, tidak ada rasa dengki, tidak ada prasangka buruk sama orang lain, tidak. Jadi ingin dadaku lapang. Jangan cerita keburukan sama saya. Ikhwani fillah, azanillah wa iyyakum. Orang yang punya permusuhan sama saudaranya ini orang yang yang kasihan orang seperti ini. Meskipun dia bertauhid, meskipun dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini punya permusuhan dengan saudaranya, permusuhan dengan kakaknya, permusuhan dengan kerabatnya. Orang seperti ini tidak mendapatkan dua hadiah yang Allah bagikan setiap hari Senin dan hari Kamis. Hadiah yang sangat mulia. Apa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak maksiat yang kita lakukan dan kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Allah berikan kepada setiap hamba yang tidak berbuat syirik dengan syarat tidak bermusuhan sama saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannah kulla yaumi itsnain wa khamis. Fayaghfirullahu likulli 'abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna fayuqal anziru hadaini anziru hadaini anziru hadaini hatta yasaliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin hari Kamis. Dibukakan pintu-pintu surga menunjukkan turunnya rahmat, turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, Fayughfar li kulli abdin. Maka diberi ampunan kepada setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang di antara keutamaan tauhid, keutamaan orang yang tidak berbuat syirik setiap hari Senin, hari Kamis Allah beri ampunan. Meskipun dia terjerumus dalam dosa-dosa. Orang seperti ini diberi ampunan. Kecuali illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali orang yang punya permusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan tundalah ampunan bagi kedua orang ini. Tangguhkanlah ampunan bagi kedua orang ini sampai tiga kali diulang. Hatta yasqaliha sampai keduanya berdamai.